وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah di antara sebab yang membantu kita untuk melaksanakan salatul lail atau menjaga salatul lail adalah perkara-perkara batin. di antaranya yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih dari berbagai titik-titik hitam perbuatan dosa seperti yang tadi telah kita sebutkan. Nah, kemudian yang kedua bersihnya hati dari berbagai kelalaian-kelalaian dunia. Kalau hati kita masih diikat atau terikat dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia, kelalaian-kelalaian dunia, sulit untuk menjaga tiang mulia. Oleh karena itu kita melihat banyak dari kalangan manusia meskipun matanya melek di malam hari, dia bergadang malam, tapi dia tidak melaksanakan salatul lain. Kenapa? Karena hatinya terlalaikan dengan berbagai kelengahan-kelengahan dunia. Mereka sibuk di dalam permainan. Mereka sibuk di dalam menyaksikan tontonan-tontonan. Mereka larut di dalam berbagai kelengahan-kelengahan dunia yang lainnya. Antara maksiat, antara kelalaian, antara permainan, antara tontonan, dan lain sebagainya. Nah, maka apabila hati masih terikat dengan kelengahan-kelengahan dunia, maka sulit untuk bisa menjaga qiyamul Nah, Kemudian yang ketiga adalah rasa takut yang selalu berada di dalam hati seorang hamba. Ya. Takut apabila dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dia tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka hati yang selalu disertai dengan rasa takut kepada Allah maka akan membuatnya mudah untuk melaksanakan qiyamul lain. Oleh karena itu, bagaimana seorang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan terlelap di dalam tidurnya, akan tenang di dalam tidurnya. Sementara dia mengingat bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah dan apa yang telah dia persiapkan untuk bertemu dengan Allah taala. Makanya sangat penting kita memperbesar rasa takut kepada Allah Azza wa Jal di saat atau di waktu-waktu kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan kesehatan, dengan waktu luang. Ya. Karena rasa takut itu akan membangkitkan semangat kita untuk ibadah kepada Allah dan menjauhkan kita dari dari bermaksiat kepadanya. Nah, yang ketiga ya, yang keempat yaitu mengingat bagaimana manisnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasakan manisnya bermunajat dengan Allah, larut di dalam ibadah kepada Allah, hatinya sudah tenggelam di dalam cinta dan merindu dan merindu kepada Allah Azza wa Jal, maka akan mudah baginya untuk melaksanakan sholat lain. Maka coba lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau sudah melaksanakan sholat malam sampai kata faktor kodama kedua kakinya itu sampai bengkak-bengkak dan pecah. Nah, itu Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau merasa sangat tenang, sangat nyaman, sangat tentram kalau sudah ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Makanya di dalam sebagian riwayat beliau menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Telah dibuat kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini minyak wangi dan wanita. Dibuat beliau mencintai minyak wangi dan wanita dari dunia yang ada ini. Tetapi kata beliau wajulat furrotu aini mana fi tetapi dijadikan kesejukan jiwa dan hatiku berada di dalam sholat. Ya. Beliau merasa sangat tenang, tentram, nyaman. Ya. Jiwanya dipenuhi dengan berbagai ketentraman, kebahagiaan, ya. kenyamanan, kesejahteraan bila telah bermunajat dengan Allah Taala. Sehingga kalau beliau penat dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan dunia, beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arifna bis Wahai Bilal, berilah kita ketenangan dengan sholat. Ya. Maka orang yang mengingat bagaimana manisnya, merasakan bagaimana manisnya bermunajat dengan Allah, maka akan mudah baginya untuk bangun di tengah malam hari dan melaksanakan sholat ya ya memang beda cobalah ya kita butuh untuk merasakan sendiri bagaimana manisnya bermunajat dengan Allah ya bangun di malam hari di tengah keheningan malam manusia sedang tidur kemudian kita ambil air wudhu dengan penuh rasa iman kepada Allah yang membaca Al-Quran kemudian kita melaksanakan sholatul lail ya mendekatkan diri kepada Allah dan apalagi kalau sampai kita bisa menghayati ibadah kita dan kita mengucurkan air mata karena takut kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Kita akan merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Ya, hati yang tenteram. Ya, jiwa yang tenang. Yang la illa man Yang tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya. Atau dengan ibarat lain, ya'jizu anhu al-ibarat. Tidak ada satu ungkapan yang bisa mengungkapkannya. Yang bisa merasakannya hanya orang yang mengalaminya saja. Dan itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisi Makanya Nabi alaihi salatu wassalam kalau sudah salat malam tatafattab qadama. Kakinya sampai bengkak-bengkak dan pecah. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kenapa engkau melaksanakan hal ini padahal telah dihapuskan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ala tuhibbina an akuna abdan syakura?" Ya, apakah engkau tidak mau kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ya, ini mengenai salatul lail. Semoga Allah tabaraka wa taala memberi kemudahan bagi kita untuk melaksanakan salat malam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tertidur dari salat malamnya, beliau tidak terbangun, maka beliau menggantinya di siang hari menjadi dua rakaat. Ya, idza nama an hisbihi min al-lail shalla fil nahar sintaya ashrata rokaah. Ya, kalau beliau tertidur dari malamnya tidak melaksanakan sholatul lail, maka beliau menggantinya di siang hari dua belas rakaat. Nah, kalau kita bukan tertidur memang nggak pernah sholat malam itu jadi masalah. Jadi setiap hari mau ganti belas rakaat di siang hari. yang nggak ada syariatnya. Itu kan bagi orang yang tertidur sekali-kali waktu. Ya, jadi barakallahu fikum ya minimalnya kalau kita belum mampu untuk seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimalnya jangan melaksanakan eh, jangan meninggalkan al ya jangan meninggalkan al karena witir itu adalah sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis Ij'alu akhir salatikum minal lail witra. Ya. Jadikan akhir salat kalian di malam hari adalah witir. Nah. Saya kira cukup dulu sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Maka kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nah. Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksakan. Saya bukan ingin jawab pertanyaan barangkali <laughs> ada yang ada yang nggak paham atau ada yang ingin mau ditanyakan silahkan tapi kalau nggak ada jangan dipaksakan ya nah barakallahu kalau nggak ada kita cukupkan wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih.